salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadus Salihin, karya Imam Nawawi Asyafi'i rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang sama di bab ke-23, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar, Bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita telah membacakan tiga hadis dalam bab ini. Dua hadis di pertemuan kita terakhir. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Di hadis yang keempat ini penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Karena Bashir juga seorang sahabat. Apa kisahnya? Apa kisahnya Bashir yang kita kenal? Gak kenal sama Basir? Hah? Kisah tentang berbuat adil kepada anak. Ketika Basir menghadiahkan kepada Nu'man hadiah yang tidak diberikan kepada anak yang lain. Ya. Nah, silahkan dicari hadisnya. Anin Nabi SAW Nu'man ibn Basir menceritakan dari Nabi SAW beliau bersabda lagi-lagi ini hadis yang menggambarkan hal-hal yang abstrak yang tidak kasat mata menjadi sesuatu yang kasat mata. Amar ma'ruf nahi mungkar tolong menolong dalam kebaikan ini mungkin terbayang dalam, apa? pikiran manusia. Tapi juga bisa terwujud Gambarannya dalam interaksi manusia kesehariannya. Seperti apa? Beliau katakan, "Masalul qaimi fi hududillah." Permisalan orang yang berdiri pada batas-batas Allah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah memberikan keterangan di bawahnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam muqaddimah. Beliau akan menambahkan keterangan pada kalimat-kalimat yang dianggap sulit. Siapa maksudnya dari orang yang berdiri di batasannya Allah? al fi hududillah ta'ala ma'nahu al laha. Orang yang berdiri di batas Allah adalah orang yang mengingkari orang-orang yang ingin melampaui batasan tersebut. Jadi dia dia gambarkan apa? Berdiri. Karena kalau ada orang mau lewat, melewati larangannya Allah, dia apa? Ingkari. Dia larang. Dia suruh kembali. Wal waqi'i fiha wal waqi' fiha dan orang yang terjerumus ke dalamnya orang yang ingin menabrak batasan Allah di sekarang digambarkan ada dua orang atau dua kelompok orang yang berjaga di perbatasan Allah yaitu orang yang menegakkan apa amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang ingin menabrak batasannya Allah. Seperti apa hubungan mereka? Kama kali kaumin. Hubungan mereka itu seperti sebuah kaum. Istahamu ala safinatin. Yang mereka mengundi ketika mengendarai apa? Sebuah kapal. Tentu ini gambaran kapal zaman dulu yang belum ada sistem apa? Tiket. Gitu ya. Nah, jadi belum ada sistem tiket, nomor apa? Kursi, eh, kelas belum ada. Lalu bagaimana untuk menentukan siapa yang digeladak, siapa yang ada di dalam? Maka mereka melakukan apa? Undian. Seperti yang terjadi dalam kisahnya Nabi Yunus. Ketika kapal diperkirakan akan tenggelam dan solusinya adalah mengurangi beban kapal. Maka setelah barang dikeluarkan ternyata masih kurang. Apa yang perlu dikeluarkan lagi? Penumpang. Nah, terus siapa yang harus ditunjuk? diundi. Maka di undian itu boleh nggak? Nah, harus rinci ya di sini. Undian dalam hak yang sama yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya maka boleh seperti yang kita sebutkan tadi Nabi Yunus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau mau safar mengundi di antara istrinya siapa yang akan diajak. Kalau mau diajak semua, tidak setiap safar bisa diajak semua. Kecuali misalnya dalam apa haji wada semuanya diajak. Tapi dalam safar-safar beliau tidak semuanya bisa diajak. Akhirnya apa? Diundi. Karena setiap istri punya hak yang sama untuk ikut. Tapi kalau undian itu mengandung unsur apa? kita mengundi nasib. Hmm. Modal kecil ingin mendapatkan keuntungan besar. Saya kan bagaimana? Ayo urunan. Nanti diundi. Siapa yang dapat uang itu? Nah, ini judi. Dan ini masih sering bias bagi sebagian. Undian itu jadi boleh atau tidak? Selama tidak ada unsur apa? mengundi nasib. Kita menanamkan apa? Modal nanti diundi. Sebagian seperti apa dulu mengirimkan hmm? bungkus mie Antum termasuk generasi itu nggak Terus tua ya. <laughs> Hmm. Dulu kan gitu ya. Nah, ngumpulkan berapa bungkus mie instan deh. Nah, dikirimkan, nanti diundi. Nah ini termasuk kenapa? Karena kita harus mau dan orang kemudian berniat tidak berminat mie instan, beli mie instan supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, undian yang seperti ini termasuk ju terlarang. Nah mereka mengundi di mana posisi yang mereka tempati. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Setelah diundi, akhirnya sebagian dapat digeladak di atas, sebagian dapat di bawah, di kabinnya. Wa kana alladhi nafi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Maka orang-orang yang mendapatkan posisi di dalam kapal di bawah kalau mereka butuh air harus kemana? Ke atas dan melewati orang yang tinggal di gelajak. Fakalu. Akhirnya kemudian mereka diskusi. Ah, mendapatkan ide cemerlang. Apa ide cemerlangnya? Lau anna kharakna fi nasibina harkan walam nu'di man fauqana. kalau kita bahasakan dengan bahasa kita gitu ya, kan nggak enak ya. Setiap butuh air, ngelangkai kepala, huh? Ah, nginjek jempol, melewati orang yang di atas kan gitu. Maka idenya apa? Seandainya kita lubangi di tempat kita berada, karena posisi mereka bawa dinding kapal apa? Nah, kan butuh air gimana? Di sebelah kita ini kan ada air. Kita bikin lubang saja di sini. Daripada harus ke atas. Cemerlang tidak? Hah? Cemerlang idenya gitu ya. Nah. Karena niatnya tadi apa? Baik. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang yang di atasnya. Dan di sisi yang lain, ini hadis yang kita bisa gunakan untuk dalil bab sebelumnya tentang menjaga sunnah. Apa itu? Ternyata niat baik saja tidak cukup. Kalau kita cermati niatnya baik tidak? Baik banget. Wong dia tidak ingin apa? Mengganggu, menyakiti orang yang di atas. Tapi caranya baik tidak? Nah, tidak ada hmm. air itu punya tekanan luar biasa. Ya cuman segelas ya, iya. Hah? Dikasih plastik segini, diam saja. Jadi, saya pernah punya pengalaman bikin apa? Kolam lele pakai terpal. Jadi, ah, saya kira itu sudah dipatoi kuat gitu ya Begitu dia isi air apa? Langsung langsung melewat tadi pagar tadi. Jadi ternyata semakin banyak jumlah air, semakin besar apa? Tekanannya. Lah ini kapal di laut. Lubang kecil. Ini memberikan potensi bagi air untuk apa? Menghancurkan kapal. Meskipun hanya lubang kecil. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, intarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Jika mereka membiarkannya, mereka siapa? Yang di bagian atas, diam saja. Ya wis, aku ya penak rambut langkai, kan itu. Sak karep-karepmu ngono. bolongi ya apa-apa. Kalau dibiarkan begitu, wa ma'aradu dengan apa yang mereka inginkan halaku jami'an. Siapa yang akan mati? Yang atas atau yang bawah? Semuanya. Bukan cuma yang bawah. Wa in akhadhu ala aidihim. Dan apabila mereka mengambil tangan mereka menahan, mencegah mereka berbuat apa tadi? Melubangi kapal najau wa najau jami'an yang dibawa akan selamat dan semuanya juga akan selamat maka itulah ilustrasi yang kasat mata atas apa amar ma'ruf nahi mungkar kita hidup di sebuah masyarakat kita hidup berbangsa dan bernegara ini seakan hidup dalam satu kapal yang berjalan di lautan. Maka tidak bisa dalam satu kapal itu hidup apa? Semaunya sendiri. Maka kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini apa? keselamatan untuk semuanya. Maka sudah kita sebutkan di awal. Allah akan membinasakan suatu kaum meskipun ada orang-orang baik. Ketika orang-orang baik itu apa? Diam. Dan di sini membuktikan klaim yang keliru bahwa orang yang ngaba belajar agama, mengamalkan agama, kemudian mau menegur saudara-saudaranya dianggap tidak apa? menjaga keutuhan bangsa. Bahkan yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarlah yang menjaga keutuhan apa? bangsa. Lihat, semakin banyak hari ini orang teriak-teriak tentang apa? Toleransi, NKRI harga mati dan sebagainya. Tapi kalau urusan kursi, nah, itu. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam beragamalah yang cinta dengan bangsanya. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin menjaga keutuhan apa? NKRI. Nah, kalau dibiarkan orang semaunya sendiri, yang LGBT ya wis hak asasi ini, yes, ya, Arab LGBT. Sekarang muncul lagi apa itu? Cross hijaber, mau dibilang dalik. Laki-laki pakai jilbab bahkan pakai sadar. Ini kalau dibiarkan hancur semua kita. Gitu. Bangsa ini akan hancur. Entah hancur dengan sendirinya atau diturunkan azab oleh Allah. Naudzubillah dzalik. Ya tapi resikonya diberikan apa label julukan yang macam-macam yaitu sudah jadi apa resiko kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dulunya dijuluki Al-Amin bisa jadi apa? Majnun. Apalagi cuma ke level kita, gitu ya? Yang tidak pernah punya gelar Al-Amin. Hmm. Kemudian dijuluki dengan berbagai macam julukan, ya sengsa bar, gitu ya? Kita ke hadis berikutnya. Hadis kelima. an umil mu'minin ummi salamata hindin binti abi umayyah hudzaifah radhiyallahu anha dari ummu salamah radhiyallahu anha ummul mu'minin an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innahu yusta'malu alaikum umara'un fata'rifuna wa tunkirun Sesungguhnya akan dipilih di tengah kalian itu pemimpin-pemimpin. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengetahui sepak terjang mereka yang tidak benar, yang tidak tepat. Wa tunkirun. Dan kalian pun mengingkari Nah, sebagian salah persepsi tentang hadis ini. Seakan mendukung apa yang dilakukan sebagian ketika mengingkari terang-terangan kepada siapa? Pemimpin. Maka maksud mengingkari ini bagaimana? Kembalikan kepada hadis yang pertama. Man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran mengingkarinya dengan apa? Dengan tangan apa maksud tangan? Kekuasaan yang dimiliki. Mungkin tidak kita mengingkari pemimpin dengan kekuasaan yang kita miliki. Mungkin gimana? Kalau bupati ini anak jenengan. Nah, Kira-kira buat ini dengan jenengan kosong sih dan kosong jenengan buat e- buat ini dengan eh Le, kue kian gawe kebijakannya nyusah ke rakyat. Boleh mengingkari seperti itu, kemar. Kenapa? Dalam hubungan orang tua dengan anak. Bukan dalam hubungan rakyat dengan pemimpin. Fa'ilam yasati kalau tidak mampu dengan apa? lisan. Bagaimana dengan lisan? Kita sudah jelaskan. Jadi, ya? kalau rakyat biasa saja tidak suka atau suka dengan keliru ya, tak elek ke tengah pengajian sesuatu budal pengajian kan ada. Itu rakyat biasa saja tidak mau diingatkan di depan halayak ramai. Apalagi orang punya kuasa Maka tulis surat, sekarang lewat apa? Email, gitu ya. Lewat WA, ada pusat pengaduan dan sebagainya. Sampaikan. Fa'ilam yasati kalau tidak mampu lagi, apa? Fabikol bihi. Jadi bukan dengan apa? Bukan dengan mengungkapkan aib pemimpin. Huh? Di depan umum, entah di ceramah, di khutbah, di media dia sosial? Bukan. Tapi ingkarilah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci perbuatan-perbuatan pemimpin yang tidak baik. Nah, di sini juga ini perlu diperhatikan. Bahwa ada sebagian orang kalau sudah tidak suka dengan pemimpin, baik buruk semuanya apa? Nggak ditaati. Ada sebagian salah mengartikan apa? Taat kepada pemimpin, baik buruk didukung. Nah, ini juga salah. Maka kita diperintahkan taat innama ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada pemimpin itu pada hal yang baik. Kalau keliru, kalau salah, ya kita berkewajiban untuk apa? Membenci kesalahannya. Ingat membenci apa? Kesalahan yang dia perbuat. Jadi dia kemudian setiap yang dilakukan apa? Didukung. Ini juga kebablasan juga. Maka Rasulullah mengatakan Barang siapa yang membenci perbuatannya Fakat bari dia telah berlepas diri dia tidak ikut menanggung apa akibatnya kelak di akhirat wa man angkara faqad salima level yang lebih tinggi apa orang yang mampu mengingkari dengan apa kekuasaannya dengan apa lisannya dengan tulisannya Saya tidak mengatakan apa? Dengan hatinya. Karena hati masuk kepada yang membenci. Menjenci itu bagian dari mengingkari. walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi yang akan mendapatkan dosa yang sama siapa? Yang ridho. Kemudian mengikuti. Jadi ini sikap yang tengah-tengah terhadap apa? Pemimpin. Kesalahan kita katakan salah. Dan salah itu orang yang benar pasti membenci, tidak suka dengan kesalahan. Itu minimal. Mampu untuk membetulkan dengan lisan kita, dengan lisan kita. Kita berikan apa kritikan yang membangun, bukan sekedar kritikan. Hmm? Kalau sekedar kritikan itu seperti penonton bola itu ya. Tendang nono, tendang ini, kon tendang ra raiso. Katanya kan gitu. kendel Allah. Hmm. Maka kalau bisa memberikan kritikan-kritikan yang apa? Membangun. Bukan sekadar cibiran, bukan sekadar alakan, gitu ya tapi tidak pernah memberikan apa? solusi. Atau kalau tadi seperti kita katakan, si pemimpin ini apa? Anak kita, mantu kita. Ya tegur. Dalam hubungan apa? Orang tua kepada anak. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Inilah sikapnya ahlu sunnah wal jamaah. Wahai Rasulullah, tidak bolehkah kami untuk memerangi mereka? Kalau memang salah, kenapa tidak tidak lawan saja? Hah? Seperti sebagian orang saat ini gitu ya, lawan, lengser, jatuhkan, nggak suka kan itu? Apa jawab Rasulullah? La. Tidak boleh melawan pemimpin itu? Ma'aqamu fikumus salata selama dia masih menegakkan di tengah kalian apa? Salat. Alhamdulillah pemimpin kita hari ini dari level apa bupatinya, gubernurnya sampai residennya semua masih apa? Salat dan mengizinkan kita salat. Apa kita dihalang-halangi salat? Alhamdulillah. Bahkan sebagian apa? Kabupaten ah, mewajibkan pegawainya apa? Untuk sholat lima waktu ketika jam kantor apa? Masih berlangsung azan dikumandangkan harus semuanya berhenti. Meskipun dinyinyiri oleh ahli maksiat, kita harusnya dukung yang seperti ini meskipun punya apa kesalahan kesalahan kesalahannya kita katakan salah tapi kebaikannya juga kita katakan sebagai kebaikan dan harus kita dukung. Jadi ahlu sunnah bukan orang yang suka bikin gaduh. Bukan orang-orang yang suka bikin terus suasana tidak. Tapi bisa bersikap apa? Tengah-tengah. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan kepada pemimpin. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwa timbangan dalam apa mengingkari pemimpin yang berbuat keliru itu timbangannya apa? Syariat. Bukan hawa nafsu. Karena pemimpinnya beda pulau. Makanya dimusuhi. Kan gitu ya sering kalau menjelang pilpres, menjelang pemilihan apa kepala daerah, apa putra daerah atau kemudian kalau levelnya nasional harus dari Jawa nanti dipasangkan dengan luar Jawa. Nah, apakah seperti ini bukannya kita masih apa? Terkotak-kotak. Maka pemimpin itu ditimbang benar salahnya dengan apa? Syariat. Bukan karena asalnya sama, karena partainya sama, karena apa lagi? organisasinya sama dan sama. bukan. Tapi apakah dia menegakkan syariat Allah atau tidak? Salah satunya apa tadi? Ukurannya yaitu dengan salat. Kemudian hadis berikutnya masih dari istri beliau, istri yang lain, Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an Diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah datang masuk ke dalam rumahnya Zainab dalam keadaan apa? Fazi'an, ketakutan apa kaget, Ini gitu ya. Yakulu sambil beliau mengatakan la ilaha illallah tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah wailun lil arab celakalah orang Arab min syarrin qad iktarab dari keburukan yang sudah semakin dekat ini menunjukkan orang dalam ketakutan boleh mengucapkan apa? La ilaha illallah. Untuk mengingatkan bahwa yang berhak untuk ditakuti hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususnya ibu-ibu gitu ya. Musim angin gini apa? Gordennya disapu angin. Wah, sudah ketakutan gitu ya ono sing lewat ya. Sing lewat angin Laki-laki ya. ya, lagi belajar tauhidnya ya. Maka segera baca la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Celakalah bagi orang Arab. Tentu ini bukan hanya mengkhususkan orang Arab. Tapi karena beliau berada di tengah-tengah orang Arab bahwa keburukan itu berlaku bagi orang Arab maupun non Arab. Apakah yang mendekat itu futihat futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halqa bi asbu'ahi bi asbu'aihi al ibhami wallati taliha telah terbuka hari ini dari dindingnya Ya'juj Ma'juj seperti ini. Seperti apa? Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari setelahnya, jari telunjuknya. Kita tahu dalam hadis-hadis yang lain bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu terkurung oleh dinding yang dibuat oleh siapa? Zulkarnain. Dan setiap hari mereka berusaha melubangi dinding itu. Dan setiap kali berhasil melubangi sedikit, malam datang. Mereka pun apa? Pulang. Besok paginya lubang itu sudah menutup. Sampai masanya nanti mereka mengatakan apa? Insya Allah kita akan lanjutkan. Maka lubang itu akhirnya apa? Terbuka dan hancurlah dinding yang membatasi mereka nanti di akhir zaman. Sebagai tanda kiamat kub kubro. Nah 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan telah lubang sekian. Tidak tahu hari ini sudah seberapa apakah ini akan kembali menutup. Intinya beliau mengabarkan bahwa fitnah Ya'jud ya, Ma'jud itu sudah dekat. Yang kita tahu Ya'jud wa Ma'jud itu makhluk dari jenis manusia yang sangat ganas. Kalau mereka lewat sebuah danau, maka ujungnya minum, kemudian belakangnya minum, sampai belakangnya apa? Danau menjadi kering. Kampung kebun yang dilewati semuanya hancur. Sudah keluar belum? Belum. Jadi kalau antum pernah dengar orang ceramah Ya'jud wa Ma'jud itu siapa? Orang Cina. Yang menguasai seluruh dunia dengan apa? Barang dagangannya. Ini orang yang pakai ilmu cok gali cok. Asal cocok gitu ya. Ya'juj wa Ma'juj keluar setelah Dajjal. Oh Dajjal sudah keluar mana? Amerika. Wah tambah ngawur lagi. Hmm. Maka hati-hati eh, dengan teori-teori apa? Konspirasi. Eh, Mas Wahyudi. Eh. Jangan terlalu termakan dengan yang seperti ini. Ini ilmu apa? Cok dari cok tadi. Dicocok-cocokkan saja. Maka Rasulullah mengingatkan dahsyatnya apa? Fitnah dari Ya'jud wa Ma'jud yang sudah dekat. Dan di sini kita lihat dekat itu sekarang sudah berapa abad? 14 abad. Dan ternyata masih saya makanya saya semangat untuk menyampaikan ini. Beberapa waktu yang lalu saya kembali ditanya tentang umur umat Nabi Muhammad yang katanya 1500 tahun. Yang viral videonya itu. Maka ingat hadisnya dhaif. Hadis yang menyebutkan tentang umur umat Nabi Muhammad SAW 1500 tahun itu hadisnya dhaif. Selain dhaif dia apa? Mungkar. Kenapa mungkar? Karena yang lemah bertentangan dengan yang sahih. Apa yang sahih? Yang sahih lihat ketika Jibril datang kepada Nabi SAW tanya kapan kiamat. Apa jawabnya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dua utusan terbaik utusan manusia dan utusan malaikat tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah kalau memang sudah ada hadis mengatakan 1500 tahun, berarti kita tahu nggak terjadinya hari kiamat? Tahu. Kapan? Tahun 1500 Hijriah. Kan gitu. Jadi Jibril nggak perlu ta tanya dan Rasulullah SAW tidak perlu mengatakan tidaklah yang bertanya lebih yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Bahkan seandainya hadisnya sahih, ngalah sudah. Hmm, dalam debat ada teori namanya apa? Tanazul, es ngalah. Kita katakan hadisnya sahih. Apa? Gak perlu pesimis. Karena menyebabkan orang barang pada pesimis. Mau apa? <coughs> Bikin proyek tertentu, mau mondok ke anak, alah anak anakku lulus pondok sebelum kiamat rasa pondok kayak gitu ya. Nah, ini membuat sebagian orang pesimis. Maka ingat hadis tentang apa? Seandainya esok hari terjadi kiamat dan di tanganku biji kurma atau bibit kurma, niscaya aku akan menanamnya hari ini. Tidak masalah kalau besok apa? Kiamat. Sekarang pembukaan apa? Pendaftaran pondok daftar ki. Nah, itu ilustrasinya. Gak perlu pesimis. Jenengan apa? Hari ini mau masukkan bibit ayam ke kandang. Besok diumumkan mau kiamat. Masukkan nggak? Masukkan, gak masalah. Lu besok kiamat, gak apa-apa. Itu pesi, uh, apa optimismenya Rasulullah untuk berbuat apa yang bisa diperbuat hari ini. Besok urusan besok. Maka jangan sampai kita pesimis dengan ceramah tentang apa? Umur umat Nabi Muhammad SAW ini hanya 1500 tahun. Yang pertama apa? Hadisnya lemah. Yang kedua, hadis itu pun seandainya sahih bertentangan dengan yang lebih sahih. Bahwa Nabi SAW sendiri tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Kemudian kultu Ummul Mukminin Zainab pun berkata, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang baik yang tadi kita katakan. ini peringatan. Jangan merasa masih ada orang baik kemudian ada tidak akan turun, tidak. Allah bisa jadi menurunkan azab meskipun ada orang baik masih ada. Kapan itu? Qala na'am. Iya. Kita akan diminasakan Meskipun di tengah-tengah kita ada orang baik. Idza kathural habasu. Jika kejelekan lebih banyak. Maka jangan pernah berhenti untuk menebarkan virus kebaikan, katanya orang Arab. Jadi jangan mencukupkan kebaikan yang sudah kita ketahui untuk diri kita sendiri jangan. Setiap kita punya kenalan. Siapa kenalannya? Pasangannya. Istri atau suaminya setiap kita punya orang tua, punya saudara, punya teman. Ayo. Ini adalah kewajiban kita. Yang Allah sebutkan watawa tawasau bil haq wa tawasau sabr. Yang Rasulullah SAW sebutkan balighu anni walau ayah. Sampaikan tapi ingat dariku. Meskipun satu ayat. Maka menjadi tugas kita bersama untuk kita tidak dibinasakan. Apa itu? Memperkecil keburukan. Di mana hari ini orang-orang yang menebarkan keburukan lebih semangat daripada orang-orang yang menebarkan kebaikan. Ya Ustadz karena mereka dapat keuntungan lihat dengan lagu-lagu, dengan film-film, dengan kemaksiatan. Mereka mengapa? Mengeruk harta manusia, meraup keuntungan yang banyak. Inilah bodohnya kita. Hmm? Sudah disimpangkan, sudah dijerumuskan dalam kemaksiatan, diambil hartanya lagi. Itu yang mengidolakan apa? Artis gitu kan? Wah, beli kaosnya, ah, beli apa lagi uh, musiknya dan sebagainya uang keluar semua sedangkan orang berbuat baik apa keuntungannya jazakallah khairan ya itu pun kalau ingat gitu ya huh? kalau pas gak keterima koyo pinter-pinter dewi huh? koyo bener-bener dewi nah. maka ingat Keuntungan yang lebih besar adalah keuntungan akhir akhirat. Minimal kelak di akhirat kita punya jawaban di hadapan Allah bahwa kita telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Apalagi kalau kita laksanakannya tulus, ikhlas, Semoga itu yang akan menjaga bangsa kita, masyarakat kita, dan menjadi sumber keselamatan kita kelak di akhirat. Maka jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu memang apa? Melelahkan. Banyak yang mencibir, banyak yang mencaci. Berbuat baik sendiri bukan sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena hadiahnya adalah surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah perniagaan, perniagaan Allah itu mahal. Barang yang Allah dagangkan itu mahal. Dan sesuatu yang mahal nggak bisa didapatkan dengan mudah. Yang didapatkan mudah itu mesti barang yang murah. Ala inna sil'atallahil jannah. Maka ketahuilah Barang yang Allah dagangkan adalah apa? Surga. Maka kalau orientasi kita, tujuan kita adalah surga, insya Allah akan meringankan semuanya. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anda. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.